Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiya wahdahu lah wa anna muhammadan abduh wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Selasa 16 Februari 2021 bertepatan IPAD Rajab 1442 Hijriah kita lanjutkan kajian di Fakultas dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada di atau kajian keempat keempat dalam permasalahan bab yang baru bab ketujuh bahwa kita berbuat mengikuti pemerintah negeri kita tidak mengikuti Saudi, Yaman, Mesir dan sebagainya. Maka setiap negeri mengikuti kapan berpuasa dari negeri tersebut. Maka sebelum kita mulai, silakan kepada Ifanuna untuk mentasmil makan. Bismillah. Kalau mengandung di kitabihi al-akhbar as-sahihah di ru'yatillah. Kana bin Umar tidak kana laylata tis'i wa isrin. bukan kana sama sahabun au kata'un. Asbaha kata'un. تعال هات هذا جهاد هذا الآن تعرف كيف تقطع درس بسببكم كان ابن عمر إذا كان ليلة تسعة وعشرين وكان في السماء سحاب أو قطر أصبح صائما di asar dari Ibnu Umar bahwa jika dia tidak mendapati di malam yang ke-30 di mana didapati dalam keadaan mendung dan gerimis, maka Ibnu Umar melaksanakan puasa. Dan datang dari Asma radhiyallahu anha, anha kana tasumul yawm alladhi yasuku fihi min Ramadan. Dikisahkan dari Asma dulu dia berpuasa pada hari Yaumisya. Dan hadis yang ketiga dari Abdullah bin Abi Musa Maula di Bani Nadir atau bani Nasr di mana dia bertanya kepada Aisyah tentang puasa Yomisak maka dikatakan la an asuma yauman min syaban ahabbu ilayya min an uftira yauman min ramadan maknanya hampir sama di mana aku berpuasa di hari Sab itu lebih baik dan aku cintai daripada aku berbuka di awal Ramadan. Menandakan keraguan padanya. Dan juga di hadis Abi Hurairah, la an asuma yawma ala suku fihi min Sya'ban ahabu ilayya min an ukhira yawman min Ramadan. Maka aku melaksanakan puasa hari Syak lebih baik daripada ketinggalan satu hari di bulan Ramadan. Asar-asar yang kami hadis dari Ibnu Umar, Asma, Aisyah, dan juga dari Abi Hurairah. Empat asar ini semuanya sahih. Pembahasan kita dalam permasalahan ini adalah akan menjawab kepada kelompok yang mengatakan bahwa puasa Yom sunnah. Lebih baik dilakukan daripada ditinggalkan. Maka ini adalah ucapan yang ketiga. Di mana ucapan yang pertama hukumnya haram puasa yom syak dan ini pendapat jumhur dan pendapat penulis di dalam kitab. Dan ini yang rajih wallahu a'lam. Yang kedua, mereka yang berpendapat wajib dan telah kita bahas di pelajaran tadi pagi Ba'dal Fajr bahwa hadis yang menunjukkan kewajibannya tidak ada wajib dalalah yang syariah karena Pertama, datang dengan lafaz fakdirulahu. Kata mereka fakdirulahu yakni disempitkan. Maka dibantah dengan riwayat-riwayat hadis yang lain makna fakdirulahu adalah justru disempurnakan Sa'ban menjadi 30 hari. Dengan riwayat Fa'akmilul Iddah, Salatina Yauman, dan sebagainya. Maka hadis Imran Ibn hussein di mana Nabi mengatakan hal sum sirari hada syahr faqala la idan ibdi yaum au yaumin. Maka ini pun tidak jelas pendalilannya meskipun sahih. Kita katakan istidlaluhum haditsin sahih gairu sahih. Maknanya bisa jadi ihtimal orang ini biasa berpuasa di akhir bulan. Di saat melaksanakan puasa Senin Kamis jatuh di akhir bulan dan begitu pun mungkin bisa jadi nazar ataupun membayar kafarah dari kuasa-kuasa yang wajib dan Nabi mengetahui dan belum dibayar di akhir Syaban. Karena Nabi mengatakan kamu tidak berpuasa di akhir bulan Syaban ini maka bayarlah kodok. Setelah kita bahas pelajaran Fajr. Sekarang kita bahas permasalahan yang ketiga yang mengatakan bahwa di sana ada sebagian yang mengatakan bahwa puasa di itu adalah lebih baik. Dengan dalil ikhtiaton. Maka mereka ya Rabbi Afdaliyat Yusyak Yomisyak ikhtiaton. Dan pendalilannya kami sebutkan empat akar. Maka lihat. Bagaimana penulis di sini insaf. Di mana dia merojekkan Yomisyak itu adalah haram. Namun di sini dia menyebutkan hadis-hadis. Mulai dari tadi pagi hadis Ibnu Umar dan hadis Imran Ibnu Husain yang mewajibkan puasa Yom Ishak. Dia periksa dan dia syarah. Dia jelaskan. Lalu akhirnya dibantah. Dan begitu di sini ingin menjawab kepada penjelasan yang ketiga yang mengatakan Yom Ishak lebih baik daripada tidak berpuasa. Maka Penulis di sini insaf mendatangkan empat asar. Dia periksa empat asar, disahihkan asarnya, namun setelah itu dibantai. Maka jadi karena seperti itu di dalam pembahasan kalian. Jadi insaf. Tidak mentang-mentang insaf haram haram. Nah, di sana ada dalil haram. Di sana ada dalil haram. Di sana terus ulama mengatakan haram. Kita tidak mengajari taklid. karena dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang fakih, seorang yang belajar ilmu hadis dari apa dia dia dan bentuk saat seorang yang cekik kemudian dia ego egois pokoknya madhab saya madhab ini seperti tadi madhab saya adalah Yunusak haram nah, sebutkan dalil itu haram Menyebabkan di sini nanti dia itu mengajak kepada taklid. Lalu bagaimana dengan yang mengatakan wajib? Tidak tahu, kita nggak nggak ngurusin. Ini mengajak taklid. Jika dia mampu, maka baik dia menyebutkan. Nah, di sini penulis menyebutkan dari dua pendapat yang sebelum yang tidak menyelit, yang tidak sesuai dengannya. Pertama yang tahrim. Di hadis Ibnu Umar, takbirulahu dibantah. Disebutkan sanatnya sahih, dibantah dan sebagainya. Jadi teman di sini datang dari asar-asar, dia carikan asar untuk menjelaskan ini madhab yang ketiga ini beristilah dengan asar. Namun setelah itu asar tersebut. Yang jelas insaf. Maka yang pertama pendalilan dari mereka mengatakan asar sunnah dari ucapan Ibnu Umar telah kita baca Asma dan juga Aisyah dan Abi Hurairah. Maka semua yang sahih. Asal dari Ibnu Umar diriwayatkan Abu Dawud dan Imam Ahmad dari jalan Ayub, An-Nafi' an Ibnu Umar. Maka sanadnya sahih. Siapa Ayub? Ayub Ibnu Abi Tamimah As-Sufyan. Maka sahih asal Ibnu Umar. Adapun Asma diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Masail Al-Qabr Ibnu Ziyad disebutkan dari Sa'id bin Mansur juga di sunannya dan Al Baihaqi dari jalan Hisam bin Urwah an Fatimah binti Mundir an Asma. Maka di sini pun semua rijalnya kita. Dan begitu pun asal Aisyah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di musnadnya, Sa'id bin Mansur di sunannya, dan al baihaqi di Sunan Al-Kubra dari jalan Subah, sama itu Yazid Ibnu An abdillah bin Abi Musa, dari Aisyah. Maka di sini semua rijalnya juga kita akar dari Aisyah sahih. Dan yang keempat datang dari Abu Hurairah. Mana Abu Hurairah mengatakan, lebih baik aku puasa musaf daripada ketinggalan di hari Ramadan satu hari. Ikhtiar. Ya. Maka kita akan ini al bayhaqi di Sunan Al-Kubra dan Imam Ahmad di Masyarakat Al-Fadl Ibn Ziyad Al-Fatah dari sana Muawiyah bin Saleh an Abi Maryam an Abi Hurairah. Semua tiganya sifat Abi Maryam al Ansari dia adalah sifat pun ilu riwayat para sahabat ini. Jawabnya mudah. Jangan takut hebat-hebat dari para sahabat selama kamu mempunyai dalil dari Nabi. Maka telah terdahulu di dalil-dalil Nabi, la tuqaddimu Ramadan di saum yaum wa dan juga tentang tidak tidak ada ibadah dalam keadaan syak. Ibadah harus dengan yakin dan sebagainya. Maka kita jawab asar-asar ini sahih. Kita harus Allah. Seperti itu. Namun, kita jawab kepada asar ini di saat ta'aruf, di saat menyelisih dari sunnah-sunnah yang kita ajarkan tadi dari Nabi tentang haramnya puasa yang syak. Pertama, bahwa khairul huda haji Muhammadin sallallahu alaihi wa ala wasallam. kita jawab ala al-athar mada al awal khairul huda Haji Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam asar asar ini di saat bertumburan dengan ucapan Nabi, Nabi mengatakan la tuqaddimu Ramadan, la tuqaddimu Ramadan di sawm wala dan wala Wasilu Ramadan di hadis-hadis yang sahih muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, dari Ibnu Abbas juga, di Ashabus Sunan dan dari Mursal Ikrimah, maka semuanya menjadi pendalilan dilarang menyambung puasa satu hari di Yom dengan puasa Ramadan. Dan juga hadis-hadis tentang suhu ru'yatihi wa asiru li ru'yatihi. Fa'in huma alaikum fa'akmilul iddat alati ini yauman. Perintah oleh Nabi, jika tidak melihat hilal, sempurnakan Sa'ban 30 hari. Dari mana mereka para sahabat beristimbat? Ini kan lebih baik daripada meninggalkan puasa. Dijawab, Nabi memerintahkan untuk Syakban itu pada hari Syak itu 30, yakni itu. Kenapa harus seperti tadi asar-asar Ibnu Umar, asar Aisyah, Asma, asar Abu Rerof. Daripada ketinggalan satu hari kan lebih baik melaksanakan. Maka ibadah-ibadah mereka dari ucapan-ucapan mengambil ikhtiar spekulasi daripada ketinggalan Ramadan kan lebih baik. Namun Nabi telah menegaskan tidak melihat hilal genapkan 30 hari dari Syaban. Sehingga mereka puasa di bulan Syaban. Di akhir Syaban. Itu maknanya. Maka kalau berbenturan ucapan Nabi dengan ucapan para sahabat yang sangatnya sahih, kita katakan ucapan Nabi lebih mulia. Seperti hadis yang dikatakan oleh Jabir di riwayat Muslim, Khairul Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk, petunjuk Nabi. Kata para sahabat, para sahabat bukan dari Rasul. Mereka manusia. Jika menyelisihi Nabi maka Nabi lebih aula. Dan yang kedua, yusbitul yakin wa yunafisak fil ibadah. Bahwa di dalam ibadah menginginkan keyakinan. Tidak boleh ragu. Maka di dalam hanya dari Abdullah bin Zaid dan Abi Hurairah yang terdahulu, seseorang di dalam sholat mempunyai waswasah, ditiup di bawahnya, apakah dia telah tentu atau tidak. Maka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sholat di bawah sesuatu ada angin. Apakah aku keluar dari salatku? Maka dia yakin sholatnya, berwudu. Kemudian datang was Apakah ibadah dalam keadaan was Tidak. Nabi mengatakan, jangan kau giraukan was itu. Hilangkan dengan yakin kamu tadi masuk, kamu dalam berwudu. Yakin? Yakin. Kemudian masalah ada angin itu jangan waswas sampai datang dua perkara yang menghilangkan waswas tadi. Jadi yakin, yakin batal maknanya. Yakin batal. Apa pertama? Mendengar suara fit berarti untuk sudah batal. Yakin batal seperti itu. Dan yang kedua tidak ada suara tapi bergerilya hanya dicium bau. Berarti itu pun yakin batal. Maka ibadah itu harus dengan yakin. Nah, maka bagaimana mereka ibadah puasa yang Yomika? Tidak yakin. Ah, mungkin puasa hari ini. Tapi tidak terlihat hilal. Sehingga mungkin puasa, Ramadan masuk, mungkin enggak. Nah, perkara ibadah seperti ini tidak boleh di dalam Islam. Puasa tidak ada dalam permasalahan seperti ikhtiar dikira-kira itu tidak bisa. Harus yakin. Maka bagaimana meyakinkannya? Meyakinkannya di hadis yang banyak jika tidak kalian melihat hilal, maka genapkan tiga 30 hari, maka yakin hari itu syakdan bukan Ramadan. Maka inilah jawab kita kepada asar-asar yang empat tadi. Lalu bagaimana dengan asar sisanya? Penulis pun dengan insafnya memasukkan asar akar yang sahih dan asar-asar yang baik. Sehingga langsung hukumnya sangat baik. Di mana datang baik dari Ali dan dari Amal ibn al-As seperti di dan dari makhluk Aslan. Dari makhluk dari Umar Ibn Khattab. tidak Dari Ali, dari Ibn As, dan dari Umar. Yang mana semuanya baik. Yang lainnya, Asumu yauman min sabar ahabu ilaiya min mimma uktira yauman min Semuanya memberikan makna syak bahwa puasa sehari dia bisa lebih baik daripada ketinggalan puasa. Maka kita katakan jawaban kepada asar-asar yang tersisa sangatnya baik. Maka asar Ibn Umar ataupun asar siapa Ali. Maka asar Ali diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di Musnadnya dan Al Baihaqi di Sunan Al Kubra dari jalan Abdul Aziz bin Muhammad ad darwardi an Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman an ummihi Fatimah binti Hussein dari Ali. Maka sanadnya baik dikarenakan Fatimah bin Hussein tidak bertemu dengan Ali. Berarti apa hadisnya dinamakan? Kita sudah belajar setelah hadis. Oke. Dan yang kedua asar Amr. Dilihatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Zaid ibnu Habbab dan Abi an Ibn Lahiyah, an Abdullah Ibn Hubeirah, an Abdullah Ibn Amr ataupun an Amr ibn al-As. Maka sanadnya baif atau tidak? Siapa di sanadnya? Abdullah ibn Lahiyah. Dan jalan yang ketiga dari asar Umar diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim di Zadil Ma'ad, Ibnu jawzi juga dan juga oleh Abu Hafiz al qudbari di kitabnya Darul Laum wa Qaim fi Umul Ghaib. Maka di sanadnya dari Al-Walid bin Muslim akhbarana Ibnu Saudan an Abihi an makul dari Umar bin Khattab. Maka sanad ini baik dikarenakan makul lam yudrik. Berarti apa? baiknya mengkapek dan begitu pun Al-Walid Ibn Muslim Mudalik Tadis Di sini juga Inkito yang kopi. Maka selesailah jawaban kita kepada mereka kesimpulannya pembahasan yang ke-6 ini tentang permasalahan puasa Yomisya. Maka mana yang rojek? Puasa Yomisya haram atau wajib atau sunnah? Hmm? Jawabnya haram. Masih ada waktu? Coba dilihat. Hmm. menit. Kita cukupkan saja dari pelajaran ini. Atau kita baca saja. Kalau sudah tidak ada waktu, kita masuk ke soal dia. Ya. Silahkan dibaca soalnya. ada tentang dan ini akan kita bahas sekarang. di yang keenam tentang permasalahan pembahasan seperti dengan isti'adah Fatihah kemudian membaca surat maka kemudian buku, maka ruku membaca subhan. maka telah kita bahas di pelajaran tadi bahwa subhan rabbiyal azim sunnahnya membaca berapa kali dari sunnah wajibnya bagaimana menjawab asar yang datang dari Hudzaifah diriwayatkan oleh Imam Muslim Hudzaifah membaca Eh, mengatakan Nabi membaca Subhanallah Azim. Oleh satu kali. Bagaimana jawabnya dengan riwayat yang tidak? Yang satu kali wajib, yang tidak sunnah. Maksudnya yang dua sunnah. Maka ini jawaban kita. Kemudian al-isti'adah setelah kita berikan Alhamdulillah, billahi minasy min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, subhanallahil Adim maka tambahan ketiga kali ziyadahnya di beberapa riwayat sahih datang dari berbagai sahabat seperti datang dari Jubair Ibn Mu'im dan juga datang dari Hudaita sendiri tidak oleh Imam Ibn Majah disebutkan Subhan Rabbiyal Adim tiga kali dan juga datang dari Abdullah bin Akram dan juga datang dari Uqbah bin Amir dan yang lainnya. Kemudian masalah tambahan wabihamdihi. Bagaimana tambahan wabihamdihi? Boleh kita baca atau tidak? Subhana rabbiyal azim. Mana Kendalilannya Banyak. Pertama dia terlalu Imam Abi dari sahabat Uqbah bin Amir dulu Nabi di saat rukuk membaca Subhana rabbiyal azim ada tambahan wabihamdihi. Dan Abu Daud sendiri sudah sudah mengilahkan, mendoakan. Disebutkan oleh hadis jabat, nahmahu an la takuna mahfudatan. Aku takut tambahan ini tidak benar. Maka kita jawab, memang baik. Karena jika kita kembali kepada syarat di Sunan Abi Daud, diriwayatkan dari Musa ibnu Ayyub, disebutkan an ini min qaumihi dari seorang laki-laki dari kaumnya. Maka di sini mubham. Maka riwayat yang datang dari Uqbah bin Amir Baib dengan tambahan Abi Amdihi. Namun datang riwayat yang lain dari sahabat Budaisa riwayat oleh Imam Adar Kutni di mana rukuknya Nabi membaca Subhanallah Rabbiyal Azim wa bihamdihi tiga kali. Maka di sini pun dari sahabat Hudaifah Baib di sanadnya ada Muhammad ibnu Abi Laila dan datang jalan yang lain dari Abu Malik al Ashari diriwayatkan oleh atau berani di Mu'jamil Kabir dari jalan Syahr ibn Ausar an Abdurrahman ibn Jaran an Abi Malik al Ashari dengan Allah subhanallah wa bihamdihi ada wa bihamdihinya kalau sama Allah juga tiga kali dan Syahr ibn Ausar baik dan begitu diriwayatkan oleh Adar Kutni dari sahabat Ibnu Mas'ud subhanahu rabbil azim wa bihamdihi namun di sanadnya ada Hari Ibnu Ismail yang mana dia matruh sehingga cukup dengan tiga jalan tadi yang mana dari sini saja sudah menjadi Hasan diberi menunjukkan bahwa lafaz subhanallah eh, subhanallah al-azim dan tambahan wa bihamdihi tambahan wa bihamdihi bukan tambahan yang baik maka selesai dalam permasalahan ruku. Maka siapa yang mau mentasmi cepat. buka. Sekarang saya akan sholat, bertakbir, kemudian membaca al-iftitah, kemudian istiadah, kemudian membaca al-fatihah, kemudian ialah ya keluarlah ahad yang pendek, kemudian ruku. Ayo, siapa?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 ولم kalau kalah. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allahu Akbar, Subhanallahil Azim. Subhanallahil Azim, Subhanallahil Azim. Sedap. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah kabira. Wa subhanallah bukratan wa asila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamdihi سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده Masya Allah, jazakumullah khair. Begitu antum salat menghadap kepada Allah dengan zikir-zikir yang sahih. Maka nikmat. Mulai dari kecil sudah mengetahui zikir-zikir dalam salat yang sahih. Maka Insya Allah setelah besar nanti jangan ada yang meninggalkan sholat. Sudah diberi oleh Allah kenikmatan bisa membaca zikir sholat yang benar. Maka berapa dari orang-orang tua yang mana meninggalkan sholat, apalagi jika dia sholat pun tidak bisa membaca bacaan yang benar. Padahal sholat itu adalah tiang dari agama. Dunia Islam, Al-Khams, Syahadat, imam wa ikam sholat maka dia itu adalah kewajiban yang harus ditegakkan. Maka bersyukur kepada Allah kalian melaksanakan sholat dengan dikir-dikir yang kami ajarkan yang sahih. Maka sekarang kita tutup pelajaran kita dengan pertanyaan ke-7 tadi. Apakah di sana ada askar-askar itu yang lain? Jawabnya ada. Banyak. Maka kita beda Hadis yang pertama tadi apa? Subhana Rabbiyal Adim. Di hadis Hudayfa tidak ada tambahan. Subhana Rabbiyal Adim saja. Satu kali tanpa wabihamdihi. Namun bagi yang ingin tinggal kali boleh. Subhana Rabbiyal Adim tiga kali. Atau ada tambahan wabihamdihi. Subhana Rabbiyal Adim wabihamdihi tiga kali boleh. Maka inilah yang kita ajarkan kepada murid-murid dan anak-anak kita Kemudian, apakah di sana ada azkar yang lain? Naam. Tadi yang pertama, Subhana Rabbiyal Adil, di hadis Sudaifah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ditambah tiga kali dan ditambah Rabbi Hamdihi boleh. Yang kedua, ditulis dari Aisyah. Disebutkan bahwa karena Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam yaqul fi ruku'ihi wa Di sini dirangkap ruku dan sujud apa dibaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli maknanya di, di saat nanti di saat ruku dan sujud sama doa ini ruku dan sujud subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika maha suci engkau wahai Allah allahumma rabbana yang mana engkau adalah Rabbku Wa bihamdika dan segala puji bagimu. Allahumma gfirli. ya Allah, ampunilah dosaku. Maka ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Adapun diriwayatkan sendirian oleh Imam Muslim datang pula. Dari sahabat Ali ibni Abi Thalib. Wa ida bahwa Ali mendapati Nabi Muhammad sholat malam. Maka sholat-sholatnya Nabi, baik sholat malam yang sunnah, ataupun sholat wajib, itu kita pergunakan. Deh. Bisa diambil jadi pendalilan. Wa idha bahwa Nabi bisa ruku, dia membaca, Allahumma laka raka'tu, wa bika amantu, wa laka aslamtu. alaka sambi, wa basar, wa mukhi, wa adami wa ashabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maknanya di saat Nabi ruku kata Ali, dia membaca Allahumma laka raka'tu. Allahumma laka raka'tu. Wahai Allah, hanya untukmu lah aku melaksanakan ruku. Wadika amantu dan aku hanya beriman kepada kamu. Walaka aslamtu dan aku hanya masuk kepada Islam dan tunduk kepada seluruh perintahmu. Khasya'a alaka sarma'i. Makna khasya'a kuna ayat tawabu al-khudu. Maknanya tawadukku dan tundukku alaka untukmu. Wahai Allah. Itu maknanya. La liblairik khodaktu itu maknanya. La li ghairika khodaktu. Makna dari khasa'alaka ayat la li ghairika khodaktu. Maka tidak aku ini tunduk kecuali hanya kepada kamu. Tunduk apanya? Sama'i, pendengaranku. Dan tunduk apanya? Basari, <coughs> pandanganku. Wa dan otakku. Dan adami, tulang-tulangku wa dan otot-ototku. Maknanya tunduk untuk melaksanakan peribadatan sholat kepadamu. Maka makna mukhi adalah dimago. the brain, otak. Adapun asal makna otot. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena ya fi ruku'ihi wa sujudihi. Ini juga barang ruku dan sujud. Sehingga nanti sujud pun ada kalimat-kalimat yang terulang di sini karena dibaca di saat ruku dan sujud sekaligus. Apa kata Nabi? Subuhun kudusun rajul malaikati warruh. Subuhun kudusun rajul malaikati warruh. Apa di sini subuhun kudusun i'rabnya dan maknanya? Nah, siapa yang mengirab subuhun kudusun? Subuhun kudusun di sini i'rabnya marfu'an wahuma adalah khobaron. Mana mubtada'nya mahzufan? Mubtada'nya dimahzufkan. Takdiruhu seperti antakul huwa subuhun. Wahuwa kudusun ataupun anta kepada Allah kamu wahai Allah anta subuhun dan anta kudusun ada maknanya subuhun adalah alladhi yunzihu an kulli an kulli makna subuh dari tasbih yakni engkau maha suci dari segala keburukan wahai Allah segala sifat-sifat keburukan yang lemah atau yang buruk itu kita jauhkan dari Allah ini dinamakan tasbih. Sehingga makna subhanallah atau subuh pun maha suci Allah dari perkara-perkara yang buruk. Seperti Allah itu tidur. Tidak boleh kita menyebutkannya. Sehingga makna tasbih mensucikan Allah dari sifat tidur. Mensucikan Allah dari sifat dusta. Mensucikan Allah dari sifat apalagi. Misalnya sifat khianat dan sebagainya. Maka subuhun kudusun pun kudus maknanya al-mubarak diberkahi. Maka huwa huwa subuhun. Allah itu dia zat yang maha suci dari segala yang buruk. Huwa kudusun. Maka dia itu adalah zat yang mubarak. Dan juga Subuh dan kudus dia sifat untuk Allah Jalla wa'ala. Yang mana kita bisa mengatakan yusabbihu dan yukaddisu. Maka dia sifat untuk Allah keduanya. Adapun Rabbul Malaikat tidak Nah, apa bedanya malaikat dan ruh? Di sini Rabbul Malaikat yang mana Allah itu penyidik dari malaikat dari makhluknya, waruh apa yang diinginkan ruh? Apakah jiwa? Jawabnya yang diinginkan ruh adalah ibril Malakul A'bam. Malaikat yang agung. Maka malaikat waruh dinamakan apa di sini? ilmu balagoh atau al-am ilal maksus ataupun atau al-khas alal am. Rabbul malaikat, Rabbnya malaikat am rohnya malaikat semua. Meruh. Dan juga yang diinginkan ruh tadi siapa? Jibril. Dan malaikat nyebutnya Jibril. Dikhususkan atas khos alal am. Maka ruh maknanya Jibril diataskan kepada malaikat yufidu mada. Semar ma'ana tafir. Yufidu ta'zim. Maka maknanya diagungkan arruh yang diinginkan Jibril. Diagungkan dari malaikat-malaikat yang lain. Dan itulah kenyataannya. Jibril adalah Sayyidul Malaikah. Dia pemimpin dari para malaikat. Pada sebab itu orang-orang Nasoro yang mana mereka menyembah kepada selain Allah di saat mereka mengatuk kepalanya, seninya dan juga dada kanan dan dada kiri disebutkan di saat berdoa for the father di keningnya untuk sang ayah Allah Bapak. Kemudian Enhisan di, tanah, di dada kanannya dan anaknya Yesus Kristus. And the soul of the Spirit dan siapa yang diinginkan aku di sini? Jibril. Maka mereka pun mengagungkan Jibril. Namun pengagungan mereka sudah melampaui batas. Mencapai kepada sifat uluhiyah dan uluhiyah. Bahkan uluhiyah di sini peribadatannya. Maka selesailah dari makna makna yang kami berikan. Maka datang dari berapa hadis sekarang tiga doa ya. Yang pertama mutafakun ilaih dari Aisyah disebutkan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Mutafakun alaih dari Aisyah. Yang kedua kami berikan juga dari Ali. Allahumma laka rata'tu wa bika amantu wa bika aslamtu Hasna ala kasam'i wa basari wa bukhi wa adami wa adami. Ataupun wa asabi. Bukan adali asabi. Dan begitu pun yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim subuhun tubuhun rabbul malaikati warruhi. Nah, warruhi. Maksud kepada wal malaikati warruhi. Rabbul malaikati warruhi. Maka di sini tiga hadis tambahan yang mutafakun alaih dan diriwayatkan oleh Muslim berarti dengan hadis subhan rabbil adim jadi empat. Ditambah bisa ada di ashabu sunan maka butuh ditahrib insya Allah ada waktu dari sahabat Auf ibn Malik al-Asja'i. Kuntu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Maka aku bangun bersama Nabi untuk melaksanakan sholat malam bersama Nabi. Kemudian Nabi bangun dan membaca surat Al-Baqarah. Panjang, sholat malam. Dan yang menjadi poin di sini, semua rakaat disabdi qiyamihi. Kemudian Nabi ruku seperti dia panjangnya berdirinya. Rukunya lama juga. Dan Nabi mengatakan di dalam rukunya, Subhana bil jabaruti wal malakut wal kibriya wal azamati. Ini saja. Subhana bil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Selesai. Kemudian Nabi sujud. Apa maksudnya? Nabi di dan membaca Subhana bil jabaruti wal malakuti wal sibriyai wal azmati. Summa sajada. Kemudian Nabi sujud. Apa makna dari kalam ini? Subhana ma'ruf. Maha suci engkau wahai Allah. Bil jabarut. Di dimakna sahib. Yang mempunyai al-jabarut. Wal malakut. Maka kedua yang dinamakan sirah al-mubalaghah. Maka al-jabarut adalah sirah mubalaghah dari al-jabr. Yang makna jabr adalah sahar. Yang maha kuat. Al-jabarut maknanya sirah mubalaghah dari Allah yang sangat maha kuat. Dan wal malakut sama. Sirah mubalaghah dari al-malik dan Malik adalah yang mengatur, yang memiliki itu definisi dari Malik. Malik Yomidin maknanya yang memiliki dan mengatur hari akhirat. Malikin Nas yang mengatur dan memiliki manusia. Maka makna dari hadis ini Subhana Jil Jabaruti wal Malakut. Maka maha suci Allah yang dia itu memiliki al dan peraturan yang sangat kuat kepada hamba-Nya. Adapun wal kibria, maka al kibria dari kibr. Maka Allah itu mempunyai sifat al kibr. Dan kibr hukumnya haram bagi makhluk, namun bagi Allah tidak haram. Karena dia, he is the one and only. Dia pantas untuk kibr, karena memang tidak ada satu-satunya yang melawani dia. Nothing compares for Allah. Tidak ada tandingan untuk Allah. Berbeda dengan di sini misalnya si Pulan merasa tidur. Saya lebih baik dari yang lainnya. Saya lebih hafal, lebih cepat mudah hafal, dan saya juga lebih banyak hafalan Qur'annya dan saya lebih ha banyak hafalan hadisnya. Maka di sini tidak pantas bagi dia untuk tidur. Kenapa? Karena di atas langit masih ada langit. Dan karena juga sepandai-pandainya itu kalau melompat dia akan jatuh pula. Berapa banyak dari para hufad jatuh dari mereka yang GR dan baper kepada dirinya, sum'ah, afwan, e, eh, takjub kepada dirinya, maka jatuh. Dikarenakan ilah tadi, penyakit tadi. Maka tidak boleh kiber kecuali Allah. Dan kibriya ditafsirkan dengan lafaz yang ini kesombongan yang pantas hanya untuk Allah dan di ditafsirkan juga keagungan. Yang jelas keagungan, kesombongan untuk Allah saja. Wal mati atau mati dari keagungan sama. Maka inilah dari makna-makna. Adapun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, An-Nasa'i dan Imam Ahmad dari jalan Muawiyah bin Saleh, An Amr ibn Qais, An Asim ibn Umaid, An Auf ibn Malik. Maka di sini semua rijalnya sikot kecuali Asim ibnu Humaid. Dan Asim ibnu Humaid yang meriwayatkan dari Abu Malik al Asjai dia muhadram. Apa makna muhadram? Hmm? Asama an-nabi wa amana bihi walam yudrikhu awalam yasma'hu. Di mana dia hidup bersama Nabi. Namun dan beriman kepada Nabi, namun tidak bertemu kepadanya. Maka di sini Asim Ibnu Humaid yang meriwayatkan dari sahabat Abu Malik Al-Asja'i Mukhadram. Dan di sini dia yang saduk Hasanul Hadis sehingga sanad ini sanad yang hasan. Dan setelah itu telah datang riwayat yang lain dari hadis Udaifa. Yang sama kisahnya seperti hadis Abu Malik Al-Asja'i. Berkata Hudaifa, di dalam hadis ini bahwa Hudzaifah sholat bersama Nabi. Karena yaqulu fi ruku'ihi dan dia berkata Nabi di saat rukuknya Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim atau cukup saja dengan dengan hadis yang datang tadi dari Abi Musa al-Asja'i. Tidak usah ditambah lagi karena lafadznya sama. ini berapa hadis yang kami berikan di dalam buku dengan Subhana Rabbiyal Adim. Pertama Subhana Rabbiyal Adim, yang kedua hadis dari Mutafakun Alaih dari Aisyah, kemudian hadis berkesendirian dari Ali bin Abi Thalib dan berkesendirian dari Aisyah di riwayat Muslim dan juga hadis Abu Malik Al Asja'i lima, ya dengan Subhana Rabbiyal Adim. Maka ini dihafal, insya Allah tasmi di pelajaran yang akan datang tafsir dari hadis-hadis yang kita baca ini. Maka inilah jawaban dari soal yang ditanyakan kepada kita tentang permasalahan doa rukuk-rukuk yang lain. Doa-doa rukuk yang lain. Nah, tapi ilah huna, jazakumullahu khairah, wa barakallahu fi ilmikum. Salah badal asr pelajaran apa?